Syahadat syahadati alla ilaha illallah. Syahadat tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan Muhammad itu adalah utusan Allah wa iqamis salat, mendirikan salat wa ita'iz zakah membayar zakat wa hajjil bait dan melaksanakan haji wa ramadan dan puasa pada bulan ramadan Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hadis yang ketiga ini merupakan hadis yang terpisah yang isinya sudah disebutkan dalam hadis Jibril yaitu mengenai Islam ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam ya Muhammad akhbirni anil Islam ya Muhammad beritahukan kepadaku tentang Islam. Hanya saja urutan-urutannya berbeda dengan urutan hadis Jibril. Pada hadis ini puasa Ramadan diletakkan pada akhir dan haji diletakkan pada poin yang keempat dan tidak disebutkan ini stata'ta ilai sabil tidak disebutkan haji bagi siapa yang mampu namun satu hadis dengan hadis yang lain itu saling kuat menguatkan. Apabila tidak disebutkan dalam hadis ini melaksanakan haji sesuai ataupun bagi yang mampu, namun dalam hadis yang lain ada disebutkan menurut yang mampu dengan artian bagi yang tidak mampu maka tidak diwajibkan melaksanakan haji. Ini merupakan lima pondasi ataupun lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku sebagai muslim. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan, "Inna hadzal hadis aslun 'azimun fi ma'rifatid din wa 'alai i'timaduhu wa qad jama'a arkanuh." Hadis ini merupakan prinsip yang agung dalam mengetahui dinul Islam wa 'alai i'timaduhu dan bersandarkan dan ini merupakan sandaran Islam. Dan di dalam hadis ini juga dikumpulkan semua rukun-rukun Islam tersebut. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seorang manusia sudah dikatakan ataupun dikategorikan masuk ke dalam Islam setelah ia mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah atau dengan kata telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tanpa mengucapkan dua kalimat ini, maka orang tersebut belum dikatakan sebagai seorang muslim. Belum dikatakan sebagai seorang muslim. Penilaian orang tersebut sebagai seorang muslim yaitu penilaian secara zahir antar sesama manusia. Ketika kita melihat ketika kita melihat seorang mengucapkan kalimat syahadatain, maka dia harus kita hukumi sebagai oh, seorang muslim. Adapun kalaupun dia kalau dia berpura-pura, berpura-pura masuk Islam, maka urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersikap demikian dengan gembongnya orang munafik yang hidup bersama kaum muslimin di kota Madinah yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dia memiliki pengikut-pengikut. Dia memiliki pengikut-pengikut. Dan itu diketahui ketika terjadi perang Uhud sebahagian pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq tidak jadi ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan apa katanya? Lau na'lamul qitala lattaba'nakum. Seandainya kami tahu berperang, tentunya kami akan mengikuti kalian. Jadi ini ini alasan mereka sehingga mereka pun kembali pulang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum mereka dikarenakan satu maslahat karena dikhawatirkan akan tersebar isu bahwasanya Muhammad telah membunuh para sahabat-sahabatnya. Jadi ini pentingnya syahadat. Ya, pentingnya syahadat. Dalam soal hujrat ketika seorang Arab datang kepada Rasulullah SAW disebutkan, "Qalatil Arabu amanna." Orang-orang Arab Badui berkata, "Amanna, kami telah beriman." "Kullam tu'minu," katakanlah kamu belum beriman. "Walakin qulu aslamna," kan tapi katakanlah aku sudah masuk Islam. Aja ah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, apabila kita melihat seorang manusia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka kita harus menilainya secara zahir dan kita dilarang mengeluarkannya dari Islam kecuali setelah datang dalil-dalil dan bukti-bukti yang autentik. Apabila dalilnya ataupun bukti masih samar, maka kita dilarang mengkafirkannya. Maka kita dilarang mengkafirkannya. Setelah kita yakin seseorang itu muslim, maka tidak boleh mengeluarkannya dari Islam dengan dalil yang samar. Kenapa? Karena al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihapuskan dengan keraguan. Dia masuk ke dalam Islam, kita yakin dia Islam. Kita yakin dia Islam secara zahir. Dan ketika ada isu yang mengatakan orang ini telah murtad, maka tidak boleh kita hukumi dia sebagai orang yang murtad hingga jelas dalil ya, hingga jelas dalil dan bukti bahwasanya dia benar-benar murtad. Adapun sekedar perbuatannya, perbuatan kufur, amalannya, amalan kufur, ini belum cukup untuk memfonis dia sebagai seorang yang murtad yang keluar dari Islam karena bisa saja dikarenakan dia tidak tahu atau dikarenakan takwil-takwil yang uh, mungkin sebagai syubhat pada dirinya ya yang menghalangi dia untuk difonis sebagai untuk difonis sebagai orang yang murtad. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Syahadatu an Allah, ilaha illallah. Bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian tiada Tuhan selain Allah ini arti yang uh, belum pas ya belum pas sebagaimana yang diinginkan oleh syariat karena tidak ada Tuhan selain Allah kita lihat realitanya banyak Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala apa saja yang disembah selain daripada Allah itu sudah dikatakan Tuhan apa saja yang disembah selain daripada Allah itu sudah dikatakan Tuhan atau dikatakan Togut ya atau dikatakan Togut oleh karena itu, banyak sekali Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau kita artikan tiada Tuhan selain Allah. Sebab kalimat Tuhan, ya, kalimat sesembahan itu tergantung dengan kondisi sesuatu tersebut. Kalau dia dijadikan sembahan orang, maka jadilah dia sebagai Tuhan. Apa saja, misalnya botol aqua ini, kalau disembah orang, jadilah dia Tuhan. Ya. Rumah misalnya, pohon, batu, sepeda motor misalnya, gerobak, sapi. Kan ada juga yang nyembah sapi, ya. Seperti Kiai Majang itu kan sapi. Sapi yang dipelihara di keraton. Sudah. Itu juga di di Tuhan Tuhan tukan, dituhankan. Udah. Itu sudah sebagai Tuhan, walaupun bentuknya hewan apa saja, bentuk apa saja. Kalau sudah dituhankan manusia, ya disembah manusia, maka dia dikategorikan sebagai Tuhan. Demikian juga jin, kalau sudah disembah, ya, sudah sembah manusia, diberi sajian-sajian, ditakuti ini dan itu, maka dia sudah dikategorikan sebagai Tuhan di samping jabatannya sebagai hantu. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, arti daripada tiada Tuhan selain Allah ini salah. Para ulama mengartikan tiada ilah, tiada sesembahan, yang berhak disembah selain daripada Allah. Banyak tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Banyak tuhan-tuhan selain Allah. Karena ini jabatan yang diberikan. Hanya saja Tuhan yang disembah selain Allah itu adalah Tuhan yang batil. Tuhan yang tidak berhak untuk disembah karena bukan haknya untuk disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menciptakan alam ini, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dan segala yang ada di di dalamnya. La tasjudu lil qamar, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kamu sujud kepada eh, matahari dan juga sujud janganlah kamu sujud kepada bulan fasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan dan bulan tersebut. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi tiada ilah, tiada sembahan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada sesembahan-sesembahan yang lain, maka sesembahan tersebut sembahan yang batil. Mereka tidak berhak untuk disembah. Oleh karena itu, Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang zalim. Seorang yang zalim. Bahkan kezaliman yang paling besar karena hak sembahan hanya milik Allah. Kalau hak ini ditujukan kepada selain daripada Allah, berarti orang ini adalah orang yang paling zalim. Oleh karena itu Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kamu musyrikkan Allah Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih melebihi kezaliman mensukutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala karena hak sesembahan hanya milik Allah. Ya, hak sesembahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang yang membunuh, maka dosa membunuh, kezaliman membunuh itu masih berada di bawah derajat zalimnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Asyhadatu alla ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak, tiada sembahan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain sembahan yang selain Allah, sembahan selain pada Allah adalah sembahan yang batil. Kemudian Syahadatu an la ilaha illallah. Tidak ada, tidak ada ilah yang berhak disembah selain pada Allah. Ketika kita meyakini, mempercayai bahwasanya yang disembah itu hanyalah Allah, yang lain tidak layak, ya. Dan kita ini mengakui sebagai hamba dan konsekuensi sebagai hamba itu ada. Tidak sembarangan kita mengaku sebagai hamba. Kalau seorang pelayan rumah tangga yang statusnya sebagai pelayan rumah tangga di rumah seseorang, tentunya ketika dia memegang status ini ada konsekuensinya. Kalau tidak bisa saja dia dipecat. Dia bisa dipecat dari dari jabatannya sebagai pembantu rumah tangga. Ya, ada hak dan kewajibannya. Kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka kemungkinan besar dia akan dipecat dari dari pelayan rumah tangga. Demikian juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus lihat bagaimana kewajiban seorang hamba. Sebagaimana hambanya manusia, ya. Hamba sahaya dia memiliki kewajiban-kewajiban. Bahkan kalau dia lari dari tuannya, si pemiliknya, ya kalau hamba sahaya ini lari dari tuan pemiliknya maka dia sudah kafir sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi kafirnya ini bukan kafir murtad kufrun duna kufrin kafir tapi tidak sampai keluar dari Islam dengan artian salah satu dosa besar ya salah satu dosa besar karena dia itu milik tuannya kalau dia lari berarti dia telah membawa lari hak milik tuannya. Sama seperti kalau kita membawa lari uh, milik orang lain. Ya, milik orang lain. Nah, jadi demikian. <coughs> kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengakui sebagai hamba ya ada kewajiban ada hak dan kewajiban. Mu'ad bin Jabal ketika berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Ya Mu'ad. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Mu'ad. Dipanggil sampai tiga kali. Mu'ad bin Jabal menjawab juga dengan tiga kali. Labbaika Allah. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Hal tadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Tahu nggak kamu apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'ad bin Jabal menjawab sebagaimana seorang alim Allah wa rasuluhu a'lam. Dia nggak sembarangan, akal-akalan. Oh, mentang-mentang depan Rasulullah, dia pun mau nampil begitu. Oh, sebentar Rasulullah. Dia pun mau menjawab pertanyaan dengan dikarang-karang. Enggak ada di sini istilahnya. Ya. Enggak ada mau cari-cari muka dalam masalah ilmu. Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak ya sudah. Allahu a'lam. Selesai masalahnya. Kemudian Rasulullah, ya, hak Allah terhadap hambanya yaitu tidak menserikatkannya dengan sesuatu pun dan hak seorang hamba terhadap Allah kalau dia sudah tidak mencirikannya maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah ya maksudnya apa imtithalu fima amar melaksanakan perintah perintahnya wajtinabu fi naha anhu wajazar dan menjauhkan apa yang dia larang dan dia celah. Kalau ada seorang hamba yang masih melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, masih meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, statusnya masih hamba, hanya hambanya masih uh, bukan hamba yang sempurna. Ya. Tidak sebagai hamba yang sempurna. Karena kalaupun mau dia dipecat sebagai hamba Allah, kemana mau lari? Kalau pelayan dipecat, masih bisa. Kan begitu? Masih siap dia mengambil status yang lainnya seperti status apa? Pengangguran. Ya kan begitu masih ada status yang lain. Tapi kalau hamba Allah dipecat dipecat dari hamba Allah mau kemana larinya? Mau disuruh cari Tuhan yang lain? Mau kemana dicari Tuhan yang lain? Kalau hantu banyak, tapi kalau Tuhan mau kemana dia lari? Nah, jadi demikian para bin Muhammadullah wa iyyakum. Ya, makanya seorang hamba yang benar adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Semakin taat dia kepada Allah, maka semakin sempurnalah statusnya sebagai hamba. Kalau ada perintah yang masih dia tinggalkan, maka statusnya sebagai hamba masih kurang. Masih kurang sempurna. Makanya sering kita dengar sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga merupakan kewajiban seorang hamba. Kalau nggak merasa hamba, nggak wajib. Kalau nggak merasa hamba, tapi siapa yang nggak merasa hamba? Udah. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Mangkani uminu billahi wal yaumil akhir fa fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dalam hadis yang lain, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahimah." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Ini merupakan kewajiban-kewajiban. Ya, kewajiban-kewajiban seorang yang berstatus hamba. Berarti hamba itu memiliki keimanan yang yang bertingkat-tingkat. Semakin tinggi keimanan seorang hamba, maka semakin sempurnalah status kehambaannya. Karena apa? Karena semakin banyak, semakin sedikit errornya kan begitu. Semakin sedikit uh, peraturan yang dia langgar. Allah eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "La amanata liman la amana liman la la imana liman la amanatalah." Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak dapat memegang amanah. Ini juga kewajiban. Inna Allah ya'murukum bil adli wa ihsan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian dengan, untuk berbuat adil dan kebaikan. Wa ibil kurba Wa ibil kurba Jadi apa namanya? E, memberikan kepada memberi santunan kepada kerabat-kerabat karena kerabat ini kalau diputus berarti dia termasuk melaksanakan telah melakukan dosa besar, telah memutuskan tali rahim. Wa idail qurba wa yana hanil fahsya'i wal munkar. Melarang perbuatan keji dan mungkar. Ini semua merupakan konsekuensi sebagai seorang hamba. Konsekuensi sebagai seorang hamba. Namun perlu kita ketahui status kita seorang hamba. Ya, dengan melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya bukan untuk Allah. Bukan untuk yang membuat alam ini, tetapi kembali maslahatnya untuk si hamba itu sendiri. Beda dengan pelayan. Ya, beda dengan pelayan rumah tangga misalnya. Dia digaji untuk masak misalnya. Masak untuk siapa? Untuk si tuan rumah. Dia tidak sempat masak, maka dengan menggaji seorang untuk masak, maslahatnya kembali di samping kembali kepada tuan rumah, juga kemaslahatan lain kembali kepada si pelayan itu sendiri dia akan mendapat gaji. Namun, apa yang kita lakukan di atas dunia ini, ya, dengan melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikitpun maslahatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maslahatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, jadi demikian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum ala ala afjari qalbi rajulin minkum lam yankus min mulki syai'a. Seandainya orang manusia-manusia dan orang pertama kalian sampai terakhir nanti hari kiamat dikumpulkan dari dari golongan jin dan manusia, semua mereka memiliki hati yang paling baik Misalnya semuanya jin dan manusia dari dahulu sampai nanti hari kiamat memiliki hati seperti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada hati yang lebih baik dibandingkan hatinya Rasulullah sebagaimana pernyataan Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha nazara ila qulubil ibad, wajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad." Sungguhnya uh, Rasulullah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba dan ternyata hatinya Rasulullah sebaik-baik hatinya hamba. Jadi kalau seandainya orang dahulu sampai nanti hari kiamat, uh, jin dan manusia, semuanya mereka hati mereka seperti hatinya Muhammad. Afan afan uh, hati mereka af ala af dari qalbi rajulin artinya hati mereka uh, hati yang memiliki hati yang paling jelek. Ya. Orang yang paling jahat di muka bumi. Siapa ini misalnya seperti Firaun lah kita katakan ya. Ya. Mana qasafi mulki syai'a, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Lau anna wa, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala aqqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a. Seandainya kalian dari dari orang yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semua memiliki hati seperti hati yang orang yang paling takwa, itu seperti hati Rasulullah misalnya, maka tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku. Tidak menambah kerajaanku sedikit pun Ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku, aku jadikan jin dan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala nggak penting sekali diibadahi. Tapi ini semua kembali kepada kepada maslahatnya kepada umat manusia itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang yang paling baik amalannya. Nah, jadi demikian, ya. Makanya apa? Makanya disediakan surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Yang baik dia akan masuk surga, yang jelek dia akan masuk neraka. Jadi kembali kepada manusia itu sendiri. Kalau nggak diciptakan manusia nggak ada masalah kali. Walau syi'na laja'alna ummatan wahidah. Ya. Kalau seandainya kami mau, kami jadikan semua umat ini satu umat saja. Dalam uh, Eh, ayat yang lain, kalau seandainya kami mau, kami akan kasih hidayah semua manusia. Selesai masalahnya. Kenapa harus dibuat ada kafir, ada fasik? Diciptakan Allah, udah semua taat kepada Allah seperti malaikat ya malaikat kan nggak ada pernah menentang Allah la ya'suna ma amarahum wa nama ma Marun. tidak pernah mereka mendurhakai apa yang diperintahkan dan tidak pernah uh, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini malaikat. Itu merupakan tabiatnya malaikat. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menjadikan manusia seperti itu. Tapi tidak seperti itu, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk satu hikmah. Dikarenakan untuk satu hikmah. Jadi adanya perlombaan, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Dijadikan ada yang bodoh, ada yang pintar. Kalau seandainya dua pintar semua bagaimana? Tidak ada yang namanya persaingan. Ya. Kalau seandainya semua manusia dibuat tampan semua gimana? Ya tidak ada persaingan kan begitu. Dibuat akhwat semua jelita-jelita bagaimana? Antum bingung yang laki-laki nanti. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan pertama dijadikan berbangsa-bangsa untuk apa? Itu semua ditaarofu Coba semua dibuat satu apa namanya? kembar. Persis semua. Yang yang perempuan persis sama, yang laki-laki persis sama. Ya bisa bisa salah ganding nanti ya. Hmm. Nah, repot. Jadi ada maslahat-maslahatnya. Ya, jadi ada maslahat maslahatnya. Jadi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, ya. Merupakan satu kalimat yang sangat dalam sekali. Ya, sangat dalam sekali dan dia memiliki makna-makna. Ada syarat-syarat la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar la ilallah Muhammad Rasulullah telah selesai. Islam dia masuk Islam terus ada konsekuensi-konsekuensi lain. Bukan sekedar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sholat enggak, zakat enggak, semuanya enggak. Ketika dia di luar Islam, ya, ketika dia di luar Islam, dia dibebani untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau enggak apa? Kalau enggak dia akan diperangi tu an uqatilan nas hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Kan begitu? Fa in fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal itu, atamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka telah sucilah uh, harta mereka, uh, darah mereka dan harta mereka. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum syahadat la ilaha illallah. Hmm. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini lagi. Wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada bahwa saya Muhammad itu adalah Rasulullah. Ada seorang tasawuf mengatakan kamu mengatakan kamu bersaksi tidak ilah yang berhak sembah selain Allah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kamu saksi, kapan kamu saksikan? Kapan kamu saksikan? Kalau saksi itu dalam bahasa Inggrisnya watch ya. Watch. Artinya bukan watch uh, jam bukan. Watching. Oh, gitu. Iya. <laughs> menyaksikan menyaksikan, itu artinya dia melihat. Sekarang saya tanya antum, antum pernah nggak menyaksikan langsung uh, apa namanya? Uh, misalnya apa ya? Kita cari dulu misal yang agak aneh sedikit. <laughs> yang antum saya yakin nggak pernah menyaksikan anda pernah nggak menyaksikan langsung gunung tangkuban perahu? Ada? Anda berani mengatakan, saya saksikan gunung tangkuban perahu. Gimana dengan pernyataan ini? Hah? Kan tadi langsung, langsung. Nah, langsung. Makanya ada langsung tadi. Makanya kata orang tasawuf, kalau kamu nggak menyaksikan Allah itu, jangan cerita lah. Tuh guru kami sudah menyaksikan langsung. <laughs> makanya mereka ya, makanya mereka tujuan ibadah mereka itu apa? Bisa menyaksikan Allah. Bisa melihat Allah. Nah, jadi demikian. Karena ini apa namanya isi daripada syahadat. Kalau nggak menyaksikan, kemarin katakan menyaksikan, bohong. Gak saksikan katakan saksikan. Kalau kami hampir menyaksikan. <laughs> Ada seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini. Nah, jadi demikian para hafidin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi guru mereka itu lebih hebat dibandingkan Nabi Musa. Ya. Guru mereka lebih hebat dibandingkan Nabi Musa ketika Nabi Musa mengatakan, "Rabbi arini uh, anzur ilaik." Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk melihatmu. Kata Allah, "Qala lan Kamu tidak akan dapat melihatku, walakin indur ilal jabal, tapi lihatlah gunung itu. Ya. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani seandainya kamu lihat gunung itu masih utuh, kamu pasti akan melihatku. Falam tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah mau melihatkan zatnya kepada gunung ya bukan kepada Musa. Musa kan masih lembut dibandingkan gunung. lembek gitu kan. Gunung kan enggak bisa dicolok-colok begitu, ngenjot enggak. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan zatnya terhadap si gunung masih mau sudah gunungnya sudah hancur ber, sudah hancur lebur Fakhar Musa sa'iqa dan Musa pun jatuh pingsan. Ini Nabi Musa yang di mendapat mendapat gelar kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulul azmi minar rusul. Salah seorang rasul ulul azmi. Begitupun dia tidak dapat melihat. Eh, Pak Kiai yang nggak jelas dari mana asal usulnya, katanya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian. Ada yang mengatakan, oh Pak Ustadz, maksudnya itu bukan mata melek, tapi mata hati. Nah, gimana tuh menjawabnya? <laughs> Memang dengan mata ini nggak bisa, mata apa nah, mata kasat mata ini nggak bisa. Dengan mata indera ini nggak bisa. Tapi kita memiliki indera keenam. Itulah mata hati. Nah, jadi kita melihat Allah itu dengan mata hati, Wak. <laughs> bukan mata kepala, bukan mata kaki. Ya, dengan mata hati. Nabi Musa, Nabi Musa ketika dia minta supaya Allah melihatkan zatnya, dia minta mau bisa, bisa melihat dengan mata kepala. Seandainya dia minta dengan mata hati, pasti dia lihat. Wah, gimana antum nih? Coba lo jawab, meminum dulu saya nih. <laughs> Ladri ya, cepat sekali ladri. <laughs> Bilang aja nggak mau mikir. <laughs> Memang nah, kalau sudah dapat belajar itu repot kinesi. Jadi para ikhafidin, rahimanallahu wa iyyakum, kita lihat saja standarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya, sayyidul waladi Adam. Ya, pemimpin anaknya Adam, pemimpin sekalian para rasul, Pernah nggak dia melihat Allah baik dengan mata kepala maupun mata hati? Kalau enggak, berarti syekh yang nggak jelas asal usulnya ini lebih tidak akan dapat melihat Allah. Seandainya Rasulullah saja tidak melihat orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan beritanya sudah diketahui oleh rasul-rasul sebelumnya dari mulai Nabi Musa seterusnya, dari mulai Nabi Ibrahim ya, sampai apa nah sebelum Rasulullah diangkat ini sudah sudah eh, apa namanya sudah diketahui beritanya. Tidak melihat bagaimana pula dengan orang yang mengatakan pernah melihat dengan mata hati? Apakah dia lebih baik dibandingkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ya, makanya orang seperti ini kita kasih dua gendang. A'innakum ahada'a min millati Muhammad Au muftatihuna abwaabad dalalah. Kalian itu berarti apa lebih baik dibandingkan agamanya Muhammad atau kalian mau membuka pintu kesesatan? Artinya agama Syekh kamu itu lebih baik daripada agamanya Muhammad atau kalian itu mau membuka pintu kesesatan? Karena tidak ada yang lain. Pilihlah dua, silakan. Gak ada pilihan ketiga. Oh kami nggak milih, harus pilih. <laughs> nah, jadi demikian ya. Mengapa jadi di sini dikatakan syahada, menyaksikan? Artinya apa? Ya, walaupun kita tidak menyaksikan Allah, tidak menyaksikan Rasulullah, tetapi keyakinan kita seperti menyaksikan. Itu. Ya, keyakinan kita seperti menyaksikan. Makanya anta abudallah ka'anna katara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya kalaupun kamu enggak melihatnya tapi dia pasti melihatmu. Makanya syahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah ya kita bersaksi kita menyaksikan walaupun kita tidak melihat langsung tetapi keyakinan kita seperti kita melihat langsung makanya perlukan keimanan keimanan yang pasti begitu jadi kalau ada orang yang syahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah diucapkan Asyhadu an Muhammad Rasulullah, tapi dia iya apa enggak ya? Ya. Iya apa enggak ya? Ini orang-orang yang disebut dengan orang-orang munafik yang sebenarnya dia belum menyaksikan. Ya. Menyaksikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendustakan orang-orang munafik di dalam surat Al-Munafiqun. Ya, mendustakan orang-orang munafik. Kata Allah, dusta mereka. Mereka mengatakan beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, tapi sebenarnya tidak. Makanya nggak berhak mereka mengucapkan sebenarnya mereka tidak berhak mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, mereka hanya dapat mengucapkan, tidak apa namanya tidak tidak bersaksi, tidak meyakini akan uh, eh, beriman kepada Allah dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengucapkan saksi ini ya, kita mengucapkan persaksian ini walaupun kita tidak melihat Rasulullah tetapi kita seolah-olah melihat beliau. Ketika kita sholat, Rasulullah SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, terbayang kita Rasulullah juga berbuat seperti itu. Bukan syah yang dibayangkan, bukan guru kita, tapi yang dibayangkan adalah Rasulullah. Ya, terbayang kita bagaimana takbirnya, di mana letaknya. Kalau enggak, ya orang yang nggak pernah belajar, ketika dia sholat, dia tidak ada terbayang sedikit pun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya dia salatnya ikut-ikutan saja. Ditengoknya gurunya ke bawah, ke bawah lah dia. Ditengoknya gurunya ke samping, ke samping lah tak tangannya. Begitu. Ya. Dilewatnya, ditengoknya gurunya mengangkat sami Allahu liman hamidah. Kan begitu ada yang begini kan? Ada yang sami Allahu macam tortor itu dia buat. <laughs> ya, dilihatnya seperti itu, seperti itulah dia buat. Makanya solu kamaro aitumuni usoli. Solatlah kamu seperti melihat aku solat. Jadi ketika kita solat, kita belajar oh begini sunnahnya, ngangkatnya kemana, setentang dada atau setentang telinga, ya. Kemudian takbir dahulu atau ngangkat dulu, ngangkat dulu atau takbir dahulu, ya. Ini semua apa? Dalam rangka solu kamaro aitumuni usoli. Ini merupakan realisasi daripada wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW juga menyebutkan kudu anni manasikakum ambil dariku bagaimana secara haji kalian. Ketika melaksanakan haji tidak lagi dikarenakan ikut-ikutan tapi dikarenakan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan haji tersebut. Nah, jadi demikian para ikhafiddin rahimanallah wa iyyakum. Makanya perlunya ini syahadatu an la ilaha anna Muhammad Rasulullah realisasi dalam pelaksanaan agama ini. Kalau ada yang mengucapkan anna Muhammad Rasulullah kemudian dia beribadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, kemudian kita atau kita berikan hadis yang bertentangan dengan, dengan apa yang dia katakan, kemudian dia katakan ini adalah pendapat imam, ya berarti syahadatnya, syahadat orang ini perlu diperbaiki, perlu diupgrade ulang, ya perlu di, diperbaiki, ya supaya apa? Supaya dia benar-benar syahadat, benar benar-benar sebagai seorang yang bersyahadat mana daripada syahadat Muhammad Rasulullah artinya at-tasdiqu fima akhbar. Membenarkan apa yang dia beritakan. Wamtithalu fima amar dan melaksanakan apa yang dia perintahkan. Wajitina wajitina wajitinabu fima naha anhu wajaza. Dan menjauhkan apa yang dia larang dan dia celah apa yang dia larang dan dia cela. Ini merupakan realisasi daripada syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya wa anna Muhammadar Rasulullah. Sing ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La'anallah al musyabbihin bin nisa wal musyabbihatu birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka sebagai orang yang bersyahadat Allah Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena ini merupakan konsekuensi daripada syahadah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu al al-mus eh, apa? Eh, Allah subhanahu eh, Allah melaknat Allah melaknat orang-orang yang bertatu dan yang menatu. al mustausyimah Satu lagi ada kalimatnya ya. Orang-orang yang mentatu dan minta ditatu. Laknat. Maka jangan. Begitu. Jangan. Jangan lakukan. Kalau memang syahadatmu benar-benar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan la'anallahu zawarat. Allah melaknat wanita-wanita yang suka berziarah kubur. Maka berarti sampai di situ. Ya, jangan lagi diulangi perbuatan tersebut sebagai konsekuensi daripada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi inti daripada Islam ini yaitu dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Mereka yang melaksanakan konsekuensi daripada uh, dua kalimat syahadat ini dialah seorang yang benar-benar sebagai seorang hamba. Dialah orang seorang hamba yang sebenar-benarnya semakin banyak ya semakin banyak apa nah, perintah yang dia langgar berarti nilai kehambaannya semakin semakin berkurang sampai nanti dia apa namanya dia dikategorikan sebagai seorang yang kafir jika dia melakukan terus dan terusnya sampai hilang keimanannya habis keimanannya dan seorang yang melakukan ketaatan terus sampai dia dikatakan sebagai orang yang paling tinggi keimanannya Itulah seorang yang hamba. Jadi kalau e, hamba itu ya sebagai sebagai seorang hamba memiliki kewajiban-kewajiban. Jangan kita mengaku sebagai hamba ketika mau berinfak seribu hamba Allah. Ya, hmm. karena seribu pakai hamba Allah. Kalau sudah lima puluh ribu, namanya lah letakkan. Bin-binnya, alamatnya di situ sudah semua lah di situ. Nomor telepon, HP, <laughs> semua diletakkan di situ. Aja demikian. Pas ini saja dia hamba Allah. Kalau enggak, lupa dia dengan hamba Allahnya. Aja demikian saja para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum untuk kajian hari ini. Kita lanjutkan pada eh, poin-poin uh, yang akan datang, poin-poin selanjutnya qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum muslimin innahu wal ghafur